Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan Satu. Dalam seri ke-211 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Peggy Paliama sebagai Wali Kadep, Budi Setiawan sebagai laki-laki, Sunario sebagai kepala desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. mengajak Ayuan dira bicara di ruangan biliknya. Mesin berusaha memberikan pengertian-pengertian tentang cinta kepada putri tunggalnya. Setiap orang akan bertambah dewasa, anakku. Dan jika seorang gadis sudah menjadi dewasa, maka dia akan dihadapkan pada persoalan dasariah manusia. Mau tidak mau, harus memikirkan calon pasangan hidupnya itu sudah merupakan kodrat alam. Cinta adalah masalah abadi manusia. Cinta hidup di sepanjang zaman. Ribuan manusia gugur karena cinta yang tersesat. Tapi ribuan manusia hidup bahagia juga karena cinta yang tulus dan murni. Cinta yang tulus mempunyai watak yang luhur. Dia tidak ingin memiliki, tidak ingin menguasai. Cinta yang tulus membawa angin bahagia dalam hidup seseorang. Ya, memang sulit untuk menjelaskan masalah ini. Karena anak-anak muda biasanya menolak pendapat orang tua sebelum akhirnya mereka mengalami sendiri. Nah, bagaimana pendapatmu, Ayu? Saya percaya Ibu seorang wanita yang berpengalaman. Ibu tentu mampu memberikan petua-petua yang berharga, yang pantas menjadi pegangan hidup saya. Ada tiga macam cinta. Cinta yang paling tulus, yang paling suci, hanya dimiliki yang maha pencipta. Seluruh ciptaan di muka bumi ini, apa yang bisa dinikmati manusia itu adalah karena buah cinta dari Sang Maha Pencipta. Kau bisa bernafas karena cinta Sang Pemberi Hidup. Kau bisa merasakan makan enak, bisa tidur dengan nyenyak, bisa bicara dengan pasih, bisa berjalan dengan lincah, dan bisa melihat segala macam pemandangan yang indah. Manusia bisa menikmati semua itu hanya karena cinta yang maha kuasa. Tapi Bu, kalau memang Sang Maha Pencipta mencintai manusia, mengapa masih ada penderitaan di muka bumi ini? <laughs> Pertanyaan itu bagus sekali. Pertanyaanmu itu akan menjadi pertanyaan manusia di sepanjang zaman. Memang, jika manusia belum menemukan jawabannya, dia akan hidup dengan gelisah. Dia akan menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Dia akan mengatakan bahwa alam tidak adil. Mengapa harus ada penderitaan di muka bumi? Jawabannya demikian, Ayu. Mungkin jawaban ibumu ini belum sempurna. Tapi setidak-tidaknya, jawaban ini bisa memberimu sedikit pandangan tentang kehidupan penderitaan di muka bumi ini sebenarnya tidak pernah ada kalau manusia mau percaya, percaya apa, Bu? Percaya pada keterbatasan-keterbatasannya sebagai manusia. Percaya bahwa segala peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun menyedihkan, yang pahit ataupun yang manis, sudah ditulis dengan baik oleh tangan-tangan Sang Maha Pencipta sudah ditentukan dalam kehendaknya yang luhur dan penuh kasih sayang. Karena itu, Ayu, jika seseorang mengalami kegagalan, tidak seharusnya dia meratap ataupun menangis. Sebaliknya, jika seseorang mengalami keberhasilan atau kegembiraan, tidak seharusnya dia melonjak-lonjak kegirangan seperti orang lupa daratan. Baik dalam kegagalan ataupun keberhasilan, dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus tetap merasa bersyukur. Kita syukuri apa yang ada ini. Kita syukuri apa yang terjadi karena memang harus terjadi. Sebab di dunia ini memang ada dua kekuatan yang terus-menerus berlaga. Dua kekuatan yang tarik-menarik yang dalam bahasa Cina disebut yin dan yang. Ada gelap, ada terang ada tertawa, ada tangis. Ada besar, ada kecil, ada kaya, ada miskin. Semuanya serba dua. Yin dan Yang. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapi kekuatan yin dan yang. Jika kita lupa bersyukur pada saat sedang mengalami keberhasilan, maka tentu saja Tangis penderitaan akan mengulur pada saat nasib kita bergeser ke bawah. Kehidupan ini seperti roda yang berputar, anakku. Dia tidak diam seperti arca batu. Dia terus bergerak, berputar pada porosnya. Tak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak bergerak, yang tidak mengalami perubahan hanya cinta Sang Maha Penciptalah yang abadi yang tidak pernah berubah. Karena itu, kita wajib mensyukurinya. Nah, bagaimana? Mungkin sekarang kau belum begitu dapat memahaminya. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kau akan mengerti juga. Hmm, lalu bagaimana selanjutnya, Bu? Kau mengatakan ada tiga macam cinta. Lalu Dua yang lain bagaimana? Cinta yang tingkatannya lebih rendah ialah cinta orang tua kepada anak-anaknya. Sekalipun cinta ini tergolong luhur, tapi derajatnya lebih rendah dibandingkan cinta Sang Maha Pencipta kepada manusia. Mengapa begitu? Karena cinta manusia sudah menjadi kotor oleh pamrih. Dia tidak murni lagi. Dan seringkali dia tidak bersifat mendidik dan dia tidak abadi. Sekalipun cinta seorang ibu kepada anak ataupun seorang bapak kepada anak dapat dikatakan luhur. Tapi dia tidak abadi. Ruang lingkupnya tidak lebih luas dibanding cakrawala manusia itu sendiri. Cinta orang tua kepada anak tidak bisa dilepaskan dari karma, hukum karma. Nah, itulah sebabnya tidak mengherankan ada orang tua yang bersikap pilih kasih. Mungkin dia lebih mencintai anak sulungnya, atau barangkali dia lebih mencintai si bungsu. Cinta seperti ini lemah karena sudah dikotori oleh ladang karma. Tapi cinta yang lebih lemah, yang lebih kotor, ialah cinta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita dan sebaliknya. Cinta ini mendapat urutan ketiga. Derajatnya paling rendah. Karena itu anakku, kau harus berhati-hati sekali. Jangan sampai terjerumus. Sebab kalau kau terjerumus, terperangkap oleh cinta seperti ini, sulit untuk bangun kembali. Maaf ibu, Mengapa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan dikatakan rendah? Kalau memang rendah, mengapa cinta itu harus ada? Karena kehidupan ini harus terus berlangsung, Ayu. Kehidupan ini harus terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Sekalipun cinta laki-laki dan perempuan lemah, rendah, dan tidak berdaya, tapi manusia masih membutuhkannya Hidup ini lengkap, Ayu. Sempurna. Tak ada yang tercecer sedikit pun. Alam semesta ini bisa digelar dan dibaca dengan baik bagi siapa saja yang mampu melihat aksara-aksaranya. Baiklah Ayu, kukira cukup. Sekarang yang penting, kau harus bisa memutuskan sesuatu untuk dirimu sendiri kau harus bisa belajar bijaksana untuk dirimu sendiri. Ah, terima kasih, Bu. Terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu yang berharga ini. Ada apa, Bapak Rake? Uh, ada orang dari desa Binor datang, Nyai. Dia ingin menemui Nyai. Uh, di mana dia sekarang? Di halaman pondok. Sepertinya dia sedang sakit gawatnya. Mesin bergegas meninggalkan ruangan bilik. Aiwandira berjalan mengiring di belakangnya. Rakeh Pamintihan membawa Mesin ke halaman, menemui seorang warga desa Binor yang berdiri terhuyung-huyung. Benarkah Bapak warga desa Binor? Ah, ah, ah. ah sepertinya dia sakit parah, Nyai. Ah, Bapak Wali Kadet. Ya, Nyai. Jangan mendekatinya. Bapak berdiri saja di situ. Ah, maaf, Pak. Apakah yang Bapak rasakan? Aduh, aduh. Aku, aku mengantuk sekali. Ah. Kadet, Jangan. Jangan sentuh dia. Ayo. Kau berdiri di sana. Jangan dekat-dekat. Uh, uh, sepertinya dia sudah meninggal, Nyai. Iya. Dia sudah meninggal. Sudah dua kali aku melihat penyakit ini. Penyakit yang membunuh orang dengan aneh sekali. Oh, sakit apa dia, Bu? Ayo, apa kau tidak dengar? Jangan dekat-dekat. Lebih baik kau masuk ke dalam sana. Penyakit orang ini berbahaya. Dia terkena wabah penyakit menular yang ganas. Wabah penyakit menular? Wah, kalau begitu, dia tidak mengalaminya sendirian, Nyai. Mungkin ada warga desa Binor yang lain. Dan mungkin jumlahnya cukup banyak menderita penyakit seperti ini, Nyai. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Kita tidak bisa membiarkan orang ini lama-lama. Kita harus segera menguburkannya. Tolong Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan menggali lubang. Kita kuburkan orang ini malam ini juga. Apa kita tidak perlu memberitahu sanak familinya, Nyai? Kita tidak mempunyai waktu banyak, Bapak Wali Kadep. Mayat orang ini harus segera dikuburkan. Ah, di mana kami harus menggali lubang pemakaman, Nyai? Di sebelah mana? Di sana, Bapak Rake. Carilah tempat yang agak jauh. Dan galilah lubang yang dalam. Jangan sampai wabah penyakit menular ini merembet ke desa Pasuruhan satu. Awas, jangan sentuh dia. Ah, tapi Nyai, kami harus menggotong orang ini, Nyai. Sebelum menyentuh tubuh orang ini, saya harap tangan Bapak Wali Kadep dicuci bersih dengan arak Cina. Jangan menyentuh mayat ini sebelum tangan dicuci bersih. Hmm, begitu. Baiklah, Nyai. Ah, ayo, Kakang Pamintian. Kita gali lubang di sana saja. Di bawah pohon-pohon liar itu, Kakang. Setelah mencuci tangannya dengan arak Cina, Rakeh Pamintian dan Wali Kadap menyeret tubuh orang itu dan menguburkannya dengan baik. Setelah selesai, mereka segera menemui Maisin di ruangan pendopo. Mereka bercakap-cakap sesaat lamanya, membicarakan perihal wabah penyakit menular. Selanjutnya Maisin mengajak Rakeh pamintian dan Wali Kadap menemui kepala desa Pasuruhan satu. sudah mendengar berita itu, Nyai. Berita yang sangat menyedihkan. Desa Pinor sedang terkena musibah berat. Bahkan salah seorang sanak famili saya sudah ikut jatuh menjadi korban. Apakah wabah penyakit menular ini sudah sering kali terjadi, Bapak Kepala Desa? Oh, tidak, Nyai. Wabah penyakit menular ini memang ada, tapi jarang sekali terjadi. Menurut kepercayaan orang-orang yang tinggal di tepi pantai Pasuruan satu, wabah penyakit seperti ini ada hubungannya dengan tingkah laku manusia itu sendiri. Apa maksudnya Bapak Kepala Desa? Ah, begini Nyai, kami percaya penuh bahwa tingkah laku manusia akan membawa kesejahteraan hidup manusia atau sebaliknya membawa kehancuran almarhum orang tua saya pernah bercerita soal wabah penyakit menular seperti ini. Kejadiannya sudah lama sekali. Dan saat itu wabah ini menimpa desa Probolinggo. Kalau tidak salah, wabah penyakit menular ini disebut mageleh. Ah, artinya kotoran atau dosa. Mungkin ada beberapa orang warga desa Pinor melakukan dosa yang berat. Sehingga desa itu terkena kutukan para dewa. Maaf, Nyai Paricara. Ini adalah soal kepercayaan masyarakat. Iya, saya bisa mengerti Bapak Kepala Desa. Kepercayaan itu penting artinya bagi sebuah masyarakat manusia. Sebab tanpa kepercayaan, manusia akan berjalan menuju kemana. Saya bisa mengerti. Lalu apa lagi yang Bapak ketahui tentang wabah penyakit menular ini Bapak Kepala Desa? Ciri-cirinya misalnya, gejala-gejalanya, atau tanda-tandanya? Ah, ciri-cirinya juga aneh, Nyai. Orang yang terkena wabah perutnya menjadi keras. Iya. Saya pernah melihatnya Bapak Kepala Desa. Perutnya memang keras sekali dan badannya panas. Benar, Nyai. Perut keras, tubuhnya panas. Buang airnya encer dan kadangkala disertai darah serta lendir. Uh, dan kerongkongan seperti tercekik. Nafsu makan hilang. Rasanya seperti orang yang sedang mengantuk berat. Hmm, iya ya. Memang aneh tanda-tanda penyakit aneh ini. Baru sekarang saya mendengarnya. Ah, maaf Bapak Kepala Desa. Apakah penyakit seperti itu masih bisa diobati? Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, Wali Kadep. Yang jelas sekarang ini desa Binor dinyatakan desa tertutup. Tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk ataupun keluar Sampai saat ini sudah ada 21 orang jatuh menjadi korban. Dan mungkin korban-korban berikutnya akan segera muncul. Kasihan sekali. Mereka butuh pertolongan. Wabah penyakit ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus berusaha mengatasinya, Bapak Kepala Desa. Ah, tapi bagaimana caranya, Nyai? Wabah penyakit ini sangat berbahaya. Dengan cepat dia bisa menular ke orang lain. Ah, maklumlah Nyai, penyakit ini timbul karena dosa-dosa manusia. Penyakit akibat kutukan para dewa. Benar, apa yang dikatakan Rakeh Pamitian, Nyai. Saya kira kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, apa yang bisa kita lakukan? Maaf Bapak Kepala Desa. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha. Kita harus dapat membendung wabah penyakit ini. Jangan sampai merembet ke desa-desa yang lain. Iya, tapi apa yang bisa kita lakukan, Nyai Paricara? Siapa yang berani masuk ke desa Pinur sekarang ini? Kalau Bapak Kepala Desa memberikan izin, saya akan mencobanya. Wah, jangan, Nyai. Jangan. Itu berbahaya sekali, Nyai. Iya, iya. Benar, Nyai, benar. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita berdoa saja agar musibah itu segera lenyap dari desa Pinor. Kita berdoa agar para dewa segera mencabut kutukannya. Saya setuju pendapat Bapak Rakih Pamintihan. Berdoa memang penting, tapi manusia juga wajib berusaha berdoa dan berusaha merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu, apa yang akan Nyai lakukan? Malam ini juga, saya akan pergi ke desa Pinor. Saya minta izin resmi dari Bapak Kepala Desa sebagai pimpinan desa Pasuruhan Satu. Ah, apakah Nyai sudah memikirkan akibatnya? Bapak Wali Kadep, saya tidak memikirkan apa-apa selain ingin berbuat sesuatu untuk warga desa Pinor. Dan barangkali juga untuk warga desa-desa yang lain. Wabah penyakit ini harus dibendung, harus dicegah, dan kalau bisa harus kita basmi. Ya, kalau begitu, baiklah Nyai. Saya akan memberikan surat izin dan saya harap Nyai Paricara berhati-hati. Kalau Nyai membutuhkan sesuatu, Nyai bisa menyuruh wali kadep atau rakeh pamintian menemui saya. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk mengatasi masalah ini. Mesin dengan ditemani wali kadep dan rakeh pamintihan pergi menemui kepala desa Pasuruhan satu. Kepala desa menjelaskan mengenai wabah penyakit menular yang dikenal dengan nama magleh. Magleh artinya dosa atau kotoran. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, wabah penyakit seperti itu turun ke muka bumi untuk menghukum manusia-manusia yang berdosa. Mesin mengajukan permohonan untuk menangani wabah penyakit menular itu. Dia ingin pergi ke desa Binor. Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan berusaha mencegah, tapi nampaknya Mesin berkeras hati. Saya tahu Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, usaha yang akan saya tempuh ini mengundang bahaya. Barangkali apa yang akan saya lakukan di desa Binor akan bisa mengancam keselamatan jiwa saya sendiri. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa tinggal diam sementara banyak orang terancam nyawanya. Ah, baiklah, Nyai. Saya tidak dapat mencegah keinginan Nyai. Walaupun sebenarnya saya lebih senang jika Nyai Paricara tidak usah turun menangani wabah penyakit ini. Wabah penyakit ini berbahaya sekali, Bapak Kepala Desa. Dia harus dibendung. Jangan sampai merembet ke desa-desa yang lain. Harus ada orang yang berani turun tangan. Harus ada orang yang mau berusaha menanganinya. Ya, kalau begitu tunggu sebentar, Nyai. Saya akan menulis surat izin Nyai dapat membawa surat itu untuk memasuki desa Pinor. Ah, tunggu sebentar ya, Nyai. Ah, terima kasih, Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas pengertian Bapak. telah mendapat surat izin dari Kepala Desa Pasuruhan satu, Mesin segera kembali ke pondoknya. Dengan dibantu Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan, Mesin mengadakan persiapan. Dia sibuk memilih jenis-jenis daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Sementara Rakeh Pamintihan menyiapkan kereta di halaman. Mesin berpamitan dengan Ayuandira sebelum berangkat ke desa Binor. Ayu, kau jangan pergi kemana-mana. Sementara aku tidak ada di rumah, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ibu, uh, apakah ibu harus pergi ke desa Binor? Aku harus berbuat sesuatu untuk menolong warga desa yang sedang menderita. Ini sudah merupakan tugasku, Ayu. Mengapa harus ibu yang menolong mereka? Kalau bukan ibu, lalu siapa? Masih banyak tabib yang lain. Masih banyak dukun-dukun yang berkemampuan tinggi. Mengapa harus ibu? Ayu, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita harus berani memulai. Memang masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang hebat. Tapi kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada mereka. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri kalau seorang tabib mempunyai pikiran seperti apa yang baru saja kau katakan. Akhirnya tidak ada seorang pun di antara mereka turun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Semua saling menggantungkan, dan akhirnya masyarakat juga yang terlantar. Kita harus berani mulai dengan diri kita sendiri, Ayu. Bukan berarti kita meremehkan kemampuan orang-orang lain, Ya, tentu saja mereka juga mempunyai hak untuk menolong sesama hidupnya. Dan itu akan sangat baik. Tapi janganlah kita lalu tinggal diam hanya karena masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang lain. Itu sikap yang kurang bijaksana, Ayu. Masyarakat yang akan rugi. Tapi Bu, apakah Ibu tidak menyadari bahwa apa yang Ibu lakukan adalah sesuatu yang penuh bahaya? Anakku, semua pekerjaan yang baik, yang kita yakini dengan sepenuh hati, tentu saja mengandung bahayanya masing-masing. Tak ada pekerjaan yang tidak mengandung bahaya. Ada sebab, pasti ada akibat. Kadangkala kita memang terpaksa menghadapi bahaya. Tapi jika kita melarikan diri, apakah bahaya itu tidak akan datang lagi? bahaya ada di mana-mana, Ayu. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, setidak-tidaknya hati kita bisa tenang dalam bekerja. Pekerjaan yang kita laksanakan dengan hati yang tenang, dengan sikap pasrah, biasanya mendatangkan hasil yang cukup mengembirakan. Nah, sudahlah Ayu, kau tidak usah khawatir Ibu sudah biasa menangani masalah-masalah seperti ini. Ini memang bidangku. Bidang seorang tabib. Panggilan hidup seorang tabib. Saya khawatir, Bu. Ya, Ibu memang mempunyai banyak pengalaman soal mengobati orang. Tapi dengan penyakit wabah ini, saya khawatir. Ayu, wabah penyakit yang paling bahaya yang bisa mengancam kehidupan manusia sebenarnya ada di dalam hati manusia itu sendiri. Wabah itu bernama rasa takut. Ibu akan pergi bersama siapa ke desa Binor? Aku ditemani Bapak Wali Kadep dan Rakih Pamintihan. Oh, entahlah, Bu. Sebenarnya saya lebih senang, hati saya lebih tenang kalau ibu tidak berangkat. Sudahlah, Ayu. Jangan cemas. Ibu tidak akan apa-apa. Ibu hanya ingin berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Kalau ibu hanya tinggal diam dan berpangku tangan, kalau ibu tidak berbuat sesuatu, ibu akan kehilangan arti hidup yang sesungguhnya. Sebab itu mengingkari panggilan hidup itu sendiri. Oh, saya tidak mengerti. Saya tidak bisa memahami jalan pikiran ibu. Barangkali ibu hanya ingin mencari ketenaran saja. Ibu ingin disanjung-sanjung sebagai seorang tabib yang berani, penuh pengorbanan dan pengabdian. Untuk apa semua ini, Bu? Untuk apa kalau akibatnya justru membahayakan ibu sendiri? Sayang sekali. Sayang sekali, mengapa kata-kata seperti itu harus keluar dari mulut anak seorang tabib? Saya mencemaskan ibu. Saya takut ibu menghadapi bahaya. Tidakkah ibu mengerti? Sudahlah, Ayu. Ibu harus segera pergi. Dan ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana sementara ibu tidak di rumah. Dan jangan mengunjungi Tuan Cakradara. Ingat pesan ibu baik-baik. Jangan pergi mengunjungi Tuan Cakradara, kecuali Kau ingin mendapat kesulitan di kemudian hari. Selesai berkata, Mesin bergegas menyeberangi ruangan pendopo, kemudian naik ke atas kereta. Wali Kadep duduk memegang tali kendali kuda, sementara Rakyat Pamintihan duduk di bagian belakang bersama sekeranjang daun-daunan. Ayu Wandira mengantarkan ibunya sampai ke halaman. Nah, Ayu, ibu pergi dulu ya. Ayo Bapak Wali Kadat. Ah, baik, Nyai. Hiya, hiya, hiya, hiya. Kau pergi juga? Tidakkah kau menyadari bahaya itu? Wabah penyakit menular itu sangat ganas. Apakah kau tidak merasa takut, Bu? Tidakkah hatimu merasa was-was? Ibu, kau memang seorang pemberani. Apa yang membuat hatimu tidak pernah mengenal rasa takut untuk menolong sesama hidup? Entahlah, aku tidak mengerti. Ibu memang orang yang aneh. Kadangkala, aku tidak mengerti jalan pikirannya. Apakah sikap ibuku benar? Kereta kuda yang ditumpangi mesin berderak-derak, meluncur di atas jalanan berbatu. Semakin lama kereta itu semakin jauh meninggalkan desa Pasuruhan satu. Wali Kadep duduk terguncang-guncang sambil memegang tali kendali kuda. Beberapa saat kemudian, mereka sudah meninggalkan desa Pasuruhan dua. Menjelang tengah malam, mereka mulai memasuki desa Pabayaman, kemudian Parmi, Probolinggo, Gending, dan setelah istirahat sejenak, akhirnya mereka tiba di perbatasan desa Binor yang terletak di tepi pantai Jawa bagian timur. Kita sudah sampai perbatasan desa Binor, Nyai. Hmm, sepi sekali. Sepi dan menyeramkan. Lah, menurut kepala desa Pasuruan satu, Desa ini sudah ditutup sejak kemarin. Tidak orang pun diperbolehkan masuk atau keluar. Desa ini dinyatakan sebagai desa mati. Tentu suasana di tengah-tengah desa sana jauh lebih menyeramkan. Menyeramkan dan menyedihkan. Ah, kasihan warga desa Pinor. Mereka harus menghadapi wabah penyakit yang ganas tanpa pertolongan. Dan barangkali tanpa harapan. Setelah berita tentang wabah itu tersiar kemana-mana, saya kira tidak ada seorang pun yang berani masuk desa Binor, Nyai. Iya, kecuali Nyai Paricara. Maaf, Nyai. Sebenarnya kami kurang setuju keputusan Nyai. Kurang setuju bagaimana, Bapak Wali Kadep? Ini sudah merupakan tugasku. Maaf, Nyai. Sebenarnya Nyai masih bisa menolong orang lain. Masih banyak warga desa-desa lain yang mengidap suatu penyakit. Nyai bisa menolong mereka. Dan itu sudah merupakan suatu pekerjaan yang baik dan mulia, Nyai. Tapi mengapa Nyai nekat pergi ke desa Binor? Iya, benar, Nyai. Sebaiknya Nyai memikirkan sekali lagi. Mumpung belum terlambat loh. Aku sudah merenungkannya secara mendalam, Bapak Rake. Dan aku bertekad untuk tidak mencabut keputusanku. Aku harus turun ke tengah-tengah warga desa Binor dan berbuat sesuatu untuk mereka. Kalau aku sampai tinggal diam, aku akan merasa sangat berdosa. Tapi, Nyai, keputusan Nyai menurut pendapat kami, keputusan yang nekat, keputusan yang tidak masuk akal, saya kira tidak ada seorang pun yang bisa menerima keputusan Nyai Paricara. Jangan berkata seperti itu, Bapak Wali Kadek. Saya juga mempunyai perhitungan. Saya datang ke desa Binor ini tidak dengan tangan kosong. Selain dengan semangat, saya juga mempersiapkan diri dengan baik. Lihat saja, saya membawa sekeranjang daun-daunan saya juga membawa obat-obatan yang sudah ditumbuk menjadi serbuk. Saya kira keputusanku ini cukup masuk akal. Maaf, Nyai. Kami hanya sekedar mengemukakan pendapat. Tentu saja pendapat kami ini belum tentu benar. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Bapak Rakeh Pamintihan. Saya berterima kasih sekali karena Bapak sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini. Selanjutnya, saya akan meneruskan perjalanan sendiri. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan boleh kembali ke Pasuruhan satu. Mesin segera melangkah turun dari kereta kuda. Rakeh Pamintihan menurunkan sekeranjang daun-daunan. Pada saat itulah terdengar derak roda-roda kereta semakin lama semakin dekat. Kereta itu seolah-olah muncul dari tempat kegelapan. Siapa kalian ini? Ada keperluan apa kalian datang ke tempat ini? Apakah kalian tidak tahu bahwa desa Binor sedang dilanda wabah penyakit menular? Maaf, nama saya Nyai Paricara. Uh, saya Rakeh Pamintihan dari desa Pasuruan Satu. Uh, saya Wali Kadep. Kami datang kemari untuk mengantarkan Nyai Paricara Oh, kiranya aku sedang berhadapan dengan seorang tabib yang ternama. <laughs> Maafkan Nyai Paricara. Aku kibuyut Gatra, kepala desa Binor. Maaf kibuyut Gatra. Saya datang kemari untuk berbuat sesuatu kepada warga desa Binor yang sedang dilanda kesusahan. Berbuat sesuatu? Apa maksudmu Nyai Paricara? Ah, Nyai Paricara datang ke desa Binor ini untuk menolong warga desa yang sedang mengidap penyakit wabah. Lihat saja Ki Buyut, kami membawa sekeranjang daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Oh, jangan. Jangan Nyai Paricara. Saya membawa surat izin dari kepala desa Pasuruhan 1. Kalau Ki Buyut tidak percaya, Kibuyut boleh membacanya. Eh, saya percaya, Nyai. Saya percaya. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik Nyai segera kembali ke Pasuruan satu. Itulah nasihat saya, Nyai. Saya tidak bisa kembali ke Pasuruan satu sebelum berbuat sesuatu kepada warga desa Pinor Kibuyut. Itulah sebabnya saya jauh-jauh datang ke tempat ini. Jangan, Nyai. Turutilah kata-kataku. Jangan. Kau belum tahu apa yang sedang terjadi di desa Binor, Nyai. Aku sendiri bersama keluargaku ingin mengungsi ke tempat lain. Kami sudah tidak tahan lagi, Nyai. Siang malam, hati kami dicekam perasaan takut. Sudahlah, Nyai. Lebih baik Nyai kembali saja ke Pasuruan satu. Tak ada yang bisa Nyai lakukan di desa Binor. Desa Binor sudah menjadi daerah mati, Nyai. Nyai akan terkejut jika sampai melihat suasana di dalam sana. Nyai pasti tidak akan percaya. Maaf, Ki Buyut. Apakah Ki Buyut bermaksud mencegah keinginan baik saya? Kalau begitu, sayang sekali. Oh, bukan. Bukan begitu maksud saya, Nyai. Nyai Paricara jangan salah tangkap. Saya justru bermaksud baik kepada Nyai. Saya yakin kalau sampai Nyai berani masuk ke tengah-tengah desa, Nyai pasti akan ketularan wabah. Dan kemungkinan Nyai tidak akan bisa keluar lagi dari desa Binor dalam keadaan hidup. Percayalah Nyai, saya ini orang tua. Saya tidak biasa berdusta Nyai. Saya percaya Ki Buyut, tapi saya sudah mengadakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak gentar memasuki wilayah desa Binor, karena saya datang dengan perhitungan. Saya tidak datang dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Kalau Ki Buyut Sudi mempercayai saya, saya akan senang sekali. Saya akan merasa bersyukur. Tapi saya tidak bisa membiarkan Nyai masuk ke desa Binor sekarang ini, Nyai. Nyai pasti akan celaka. Saya sudah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang barangkali sangat buruk. Saya sudah siap, Ki Buyut. Percayalah, Ki Buyut tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya bisa berjaga-jaga. Uh, tunggu sebentar, Nyai. Tunggu sebentar. Uh, saya akan merasa berdosa kalau saya membiarkan Nyai Paricara masuk ke desa Binor. Eh, saya sendiri tidak pernah mengerti, Nyai. Siapa yang telah berbuat dosa, sehingga kami semua harus menjadi korban. Desa Binor sekarang sudah menjadi desa yang sangat mengerikan. Orang-orang merintih perlahan, mereka meratap. Ada yang menangisi kepergian anaknya. Ada yang menangisi suaminya yang sudah terbujur menjadi mayat, Nyai. Ada yang menangisi istrinya yang sedang sekarat. Ah, sungguh mengerikan. Ketahuilah Nyai, desa Binor ini adalah desa kelahiran saya. Saya lahir, tumbuh dan dibesarkan di desa ini. Cikal bakal desa Binor adalah leluhur saya, Nyai. Tapi lihatlah, walaupun dengan hati berat, saya terpaksa pergi. Saya terpaksa meninggalkan desa kelahiran saya. Yang saya cintai sampai ke tulang sumsum saya, Nyai. Ini karena terpaksa, Nyai. Karena saya dan keluarga saya masih ingin hidup. Akhirnya kami pergi juga. Semula saya ingin bertahan, Nyai. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin kami bertahan dan menunggu giliran untuk binasa karena wabah. Ah, ah, ah, binor, binor desa kelahiranku. Dulu kau desa cantik jelita yang terbujur di tepi pantai. Kau desa penuh harapan. Bertahun-tahun aku memimpin desa ini. Bekerja keras untuk memajukan desa kelahiran. Tapi sekarang, pada saat keringatku belum lagi kering, kau sudah tertimpa bencana. Binor, selamat tinggal desa kelahiranku. Aku tidak bisa mempertahankanmu. Maafkan aku, Binor. Aku terpaksa pergi. Uh, uh, Nyai Paricara, Dengarkanlah kata-kataku ini. Kalau kau ingin selamat, jangan teruskan niatmu. Segera kembalilah ke Pasuruan satunya. Ya. Kipuyut Gatra kepala desa Pinor itu nampak sangat sedih. Air matanya bercucuran Melihat keadaan desanya yang tertimpa bencana, dia berusaha mencegah agar Mesin jangan sampai memasuki desa Pinor. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Mesin akan menuruti nasihat-nasihat Kibuyut Buyut Gatra? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.